Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah ma ba'd Thumma yukabbiru Wa yajlisu Kemudian bertakbir dan duduk Itu dengan cara iftiras Jadi mulai bangkit ya untuk duduk dengan takbir. Jadi bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud dimulai dengan bertakbir dengan takbir dan diakhiri sebelum duduk tegak dengan sempurna. Dan diakhiri takbir itu sebelum duduk tegak dengan sempurna. Jadi ini pembahasannya takbir peralihan. Takbir peralihan, takbir intiqal. Dan ini sudah kita bahas tuntas. Di awal pembahasan pada pembahasan takbir intiqal, takbir peralihan dari kiam dari berdiri ke ruku. Nah, nah seluruh pembahasan takbir-takbir peralihan takbiratul intiqal sama pembahasannya. Jadi saat memulai bergerak untuk meninggalkan rukun itu takbir dimulai. Sambil bergerak, sambil bertakbir dan takbir itu dituntaskan sebelum sempurna di gerakan rukun berikutnya. Jadi di sini misalkan ketika bangkit dari sujud, ketika mulai mengangkat kepala mulai bertakbir. Allahu Akbar. Tuntas takbir itu sebelum tegak duduk tegak sempurna takbir sudah selesai. Karena ini takbir peralihan. Nah, ya, jadi keliru jika masih sujud takbir sudah tuntas Allahu Akbar baru bergerak ke atas. Berarti jadi dikir sujud. Begitu pula jika dikirnya ditunda, takbirnya ditunda ya bergerak beralih ke duduk tanpa membaca apa tanpa bertakbir ketika sudah duduk baru bertakbir Allahu Akbar jadi dikir duduk padahal ini adalah takbir peralihan nah kan sudah diingatkan di pembahasan yang lalu dari awal pembahasan takbir intiqal tambih dari Ibnu Utsaimin rahimahullah kekeliruan sebagian imam-imam salat berijtihad berinisiatif hasil ijtihadnya sendiri karena khawatir tidak di, didahului oleh makmumnya maka dia menunda takbirnya sampai dia sudah beralih ke gerakan berikutnya ya baru dia bertakbir nah itu tadi dia ingin mengantisipasi supaya makmum tidak mendahului dia padahal bukan urusan dia itu itu urusannya makmum tugasnya makmum kalau itu makmum tidak boleh mendahului imam. Adapun imam ya sholat sesuai dengan sunnah. Nah, jadi memulai bangkit mulai takbir sambil bergerak takbir dan tuntas sebelum duduk sempurna. Allahu Akbar begitu. Allahu Akbar. Nah, ya, paham ya? Allahu Akbar. Nah, bukan Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Nah, begini, Allahu Akbar. Berarti zikir sujud. Kalau duduk dulu Allah Akbar berarti dikir duduk. Allahu Akbar. Ya. Semua takbir intiqal begitu sifatnya. Baik. Nah ini salah satu dari takbir-takbir peralian sudah dibahas tadi. Nah. Nah. Di sini tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ketika telah bangkit dari sujud, ketika sudah duduk tidak disyariatkan mengangkat tangan. Nah, sama pembahasannya dengan ketika hendak sujud. Dimulai dengan takbir ya. Dan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Kedua tangan diangkat di empat tempat saja yang sudah kita pelajari pada pembahasan takbiratul ihram. Yaitu pertama apa? Saat takbiratul ihram. Tempat yang kedua, momen yang kedua Kedua telapak tangan diangkat setinggi bawah atau sejajar dengan ujung atas telinga saat hendak ruh ruku. Tempat momen yang ketiga ketika i, i'tidal. Momen yang keempat ketika berdiri dari tasyahud pertama. Nah. Adapun riwayat yang sudah dibahas di sana pada pembahasan pada pembahasan bergerak untuk yakni dari dari tidal ke sujud dimulai dengan takbir tanpa mengangkat kedua tangan sudah dibahas di sana kan ada riwayat bahwa Rasulullah SAW yarfa'u yadahi fi kulli khafdin wa waraf'in bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada setiap kali khafd waraf ya yakni ketika menurunkan kepala, raf ketika mengangkat kepala. Riwayat ini keliru kan sudah dibahas ya. Itu keliru. Yang benar yukabbiru fi kulli khafdin wa rafin. Nabi bertakbir pada setiap khafd yaitu menurunkan kepala, raf mengangkat kepala. Takbir bukan mengangkat tangan. Nah, jadi di sini yang disyaratkan hanya bertakbir ketika sudah duduk tidak disyaratkan mengangkat kedua tangan ini madhab Hambali dan dipilih oleh Ibnu Qudamah Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ini semua adalah imam-imam fuqaha Hanabilah, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin mendukung madhab mereka dan juga ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab fuqaha Syafi'i juga ini. Kedua tangan tidak disyariatkan diangkat di sini. Kata Ibnu Qayyim, sadur dari Zadul Ma'ad, jilid 1 halaman 238. Ini ketika menjelaskan tentang sifat salat Nabi Alaihissalam kata Ibnu Qayyim Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya seraya bertakbir tanpa mengangkat kedua tangannya. Nah, tanpa mengangkat kedua tangannya setinggi bahu atau ujung atas telinga. Dan beliau Nabi alaihi wasallam mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya dari tempat sujud. Jadi kepala dulu yang diangkat menyusul kedua tangan. Nah, penekanannya di sini bahwa Ibnu Qayyim menegaskan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya. Tidak mengapa kita ulang kembali meskipun sudah kita bahas di pembahasan bergerak turun sujud ya. Jadi ingat kembali mengenai tempat-tempat mengangkat kedua tangan itu yang disebutkan oleh Ibnu Umar ya yang disebutkan oleh Ibnu Umar muttafaqun alaih itu tadi saat takbiratul ihram saat ya hendak ruku dan saat i'tidal tiga Kemudian riwayat Al-Bukhari menambahkan satu saat berdiri dari tasyahud awal. Nah, kemudian Ibnu Umar mengakhiri keterangannya dia mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam tidak melakukan itu pada saat sujud. Tidak mengangkat kedua tangannya pada saat sujud. Wa fi riwayah dan pada salah satu riwayat wala yaf'alu dzalika wala yaf'alu dzalika dan Nabi alaihi tidak melakukan itu, ini mengangkat kedua tangannya. Hina yasjudu ketika sujud wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud dan tidak pula melakukan itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud, bangkit dari sujud. Begitu pula hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang mempraktekkan sifat salat Nabi SAW di tengah sepuluh sahabat yang lainnya dan mereka semua membenarkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setinggi bahu di tiga tempat tersebut saat takbiratul ihram saat hendak ruku dan saat i'tidal dan Abu Hamid As-Sa'idi tidak menyebutkan hal itu yaitu mengangkat kedua tangan ketika telah bangkit dari sujud. Jadi dia memaparkan tata cara sholat Nabi SAW dari awal sampai tasyahud. Dia menjelaskan saat takbiratul ihram mengangkat kedua tangan setinggi bahu, saat hendak ruku mengangkat kedua tangan setinggi bahu, saat tidak mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Saat sujud Abu Humaid tidak menyebutkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya. Saat bangkit dari sujud untuk duduk, Abu Humaid tidak menyebutkan bahwa Nabi bangkit mengenai dan seterusnya. Nah, dan tadi sudah diingatkan bahwa riwayat yang menjadi pegangan sebagian ulama mengatakan kadang-kadang disyariatkan mengangkat kedua tangan di di momen-momen itu ya termasuk ketika bangkit untuk duduk yang ketika sudah duduk antara dua sujud Nah setelah bangkit, kadang-kadang mengangkat kedua tangan berpegang dengan riwayat tadi bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya pada setiap kali menurunkan kepala dan mengangkat kepala dan tadi sudah dijelaskan dari Ibnu Qayyim bahwa itu keli keliru riwayat yang keliru riwayat yang benar Nabi bertakbir pada setiap gerakan menurunkan kepala dan mengangkat kepala bertakbir bukan mengangkat kedua tangan. Baik, selesai ya. Jadi bertakbir saja, Allahu Akbar, duduk tanpa mengangkat tangan. Ya, kemudian sekarang tata cara duduknya bagaimana? Tata cara duduk antara dua sujud bagaimana? Nah, tata cara atau sifat duduk yang disepakati oleh ulama adalah iftiros. Ini yang disebutkan oleh Sa'di di Matan. Nah, ini yang disebutkan di Matan oleh Sa'di rahimahullah. Wa yajlisu ala rijlihi yusra wayang sibu al-yumna, duduk di atas telapak kaki kirinya, yakni beralaskan telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini yang disebut iftirash. Wahwal iftirash. Ini disepakati oleh ulama tata cara duduk ini. Iftirash namanya. Nah, yaitu duduk dengan beralaskan telapak kaki kiri yang dilipat melintang di bawah kedua pantat, jadi duduk di atasnya. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan di samping kanan. Tata cara ini ada beberapa di antara antum yang masih tidak mengamalkannya. Artinya mungkin mungkin belum belajar, belum tahu istiros. Ketika dulu antara dua sujud atau tasawuf awal dan perhatikan tidak tidak istiros. Nah, sholatnya sah karena ini Tata cara sifatnya mustahab, tidak wajib. Bukan rukun dan juga tidak wajib. Tapi tidak sempurna sholatnya. Artinya pahalanya kurang karena tidak e, naam melaksanakan tata cara mustahab. Duduk antara dua sujud, tasahud awal, ya, duduk jalsa istirahat, istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua, dan sebelum bangkit rakaat keempat semuanya begitu nah Nah, kenapa tata cara ini disepakati oleh ulama? Karena telah datang hadis-hadis yang sahih yang memastikan penetapan tata cara ini. Ibn Uthaymin menegaskan dalam asy muntir, Mumti' ana menukil kesepakatan ulama tentang tata cara ini dari Ibn Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan bahwa tata cara ini muttafaqun alaih, disepakati bersama oleh ulama. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa tata cara ini yang masyhur Tata cara ini yang masyhur. Nah, ini sebenarnya ada isyarat ini. Isyarat ada satu tata cara yang diperdebatkan sengit oleh ulama kita akan pelajari nanti yang disebut ik'a. Yang yang yang roji kadang-kadang kadang-kadang diamalkan, kadang-kadang diamalkan tapi hanya diduduk antara dua sujud. Tidak bisa diamalkan di tempat yang lain. Tidak boleh saat tasyahud, tidak boleh saat jalsa istiroha Hanya duduk antara dua sujud saja. Itu pun diperdebatkan. Namun ada hadis ya dan asar yang menunjukkan itu bisa diamalkan, disyaratkan diamalkan kadang-kadang. Namanya ik'a. Nah, yang disepakati ini hadis-hadisnya jelas dan kata Nawawi yang masyhur ini yang selalu diamalkan. Kadang-kadang mengamalkan yang namanya ik'a itu ya. Tapi amalkan di duduk antara dua sujud. Nah, anak mumpung ingat, ingin mentambi. Terkadang anak melihat ada sebagian yang melakukan ik'a bukan di duduk antara dua sujud. Tetapi ketika duduk istirahat, ketika mau bangkit ke rakaat kedua, bahkan ada yang duduk tasyahud awal dengan ik'a, luar biasa. Nah, yakni bikin tata cara tata cara bikin tata cara salat sendiri itu namanya. Nah, Ika ini hanya di duduk antara dua sujud itu pun diperdebatkan. Nah, nah kita akan kita akan dengar nanti perdebatannya sengit sekali. Nah. Jadi jangan sembarangan. Ya, memang harus pakai ilmu jika beramal. Baik, baik. Sekarang hadis-hadis yang yang menetapkan iftirosh ini salah satunya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Tadi sudah disinggung hadis Abu Humaid As-Sa'idi mempraktekkan tata cara sholat Nabi Alaihissalam di tengah-tengah sepuluh sahabat lainnya dan semuanya membenarkan tidak ada yang menyanggah ya artinya memang itu benar Eh, Abu Hamid As-Sa'idi meriwayatkan tata cara duduk Nabi antara dua sujud ya dengan lafaz lafaz hadisnya kata Abu Hamid thumma sana rijlahu al-yusra thumma kemudian sana sana yakni melipat sana melipat al yusra telapak kaki kirinya Wa ada, Wa ada itu sama dengan jalasa. Alaiha dan duduk di atasnya. Wa ada alaiha dan duduk di atasnya. Di atas telapak kaki kirinya yang dilipat itu tadi. Seperti yang kalian sudah lihat prakteknya. Ya. Wa tadala dan du naam e, menegakkan punggungnya wa adalah menegakkan punggungnya hatta yarji'a kullu azmin fi maudi'ihi hatta yarji'a sampai kembali kullu azmin setiap tulang belulang seluruh tulang belulang fi maudi'i ke posisinya masing-masing nah, balik tegak duduk begini tumak nina ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bukhari dalam kitab Juz Raf'il Yadain. Juz Raf'il Yadain. Kitab khusus hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan. Dan al bayhaqi Dan al bayhaqi Nah, hadisnya sahih, tidak sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi hadis ini memang khusus tata cara duduk iftirash Nabi ketika duduk antara dua sujud. Nah, tetapi di riwayat ini kalian perhatikan. Yang diceritakan hanya apa? Yang diriwayatkan hanya apa? Sifat kaki kiri, telapak kaki kiri. Telapak kaki kanan tidak disinggung kan? Nah, jadi kita butuh pelengkap riwayat yang lain. Dua hadis lainnya menetapkan tata cara duduk iftirash yang meliputi mencakup duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Nah, dua hadis lainnya maknanya meliputi duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal yaitu hadis Ibnu Umar. Hadis yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Lafadznya Innama sunnatus salati Innama sunnatus salati Hanyalah sesungguhnya sunnah salat sunnah solat. Sunnah solat yakni maksudnya sunnahnya Rasul tentunya. Kalau sahabat mengatakan sunnah, itu sunnah, tidak ada yang lain yang dimaksud sunnah Rasul, ajaran Rasul. Ada satu solat. Innama sunnatus solat, hanya sesungguhnya sunnah solat. siba, antansiba rijlakal yumna. siba, rijlakal yumna. Engkau menegakkan telapak kaki kananmu. Ah ini dia penjelasan telapak kaki kanan ada. Antau si barijlakal yumna engkau menegakkan telapak kaki kanan. Wa tathniyal yusra. Wa tathniyal yusra dan engkau melipat telapak kaki kiri untuk dijadikan alas diduduki. Nah, wa al yusra. Lebih lengkap lagi riwayat An-Nasai. Itu tadi riwayat Al-Bukhari ada riwayat An-Nasai lebih lengkap karena juga menyifatkan tentang jari jemari, jari jemari kaki kanan menghadap ke kiblat. Ya. Lafadznya min sunnati termasuk dari sunnah solat antau siba engkau menegakkan al qadamal yumna al qadamal yumna al qadam telapak kaki al yumna kanan wastikbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wastikbaluhu bi asabi'iha al-qiblah dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Jadi ditekuk seperti tadi itu. Jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. wal julusu alal yusra wal julusu alal yusra dan duduk di atas telapak kaki kiri jelas ya eh, riwayat an ini dinilai sahih oleh Al-Albani Nasal Albani dalam kitab Al-Irwa dalam kitab Aslu Sifatis Salah, kitab induk sifat salat dan dalam kitab sifat salat. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Lafadznya wa kana yafrishu wa kana yafrishu rijlahul yusra adalah Nabi alaihi salatu saat duduk dalam salat yafrishu rijlahul yusra membentangkan telapak kaki kirinya. Wa yansibu rijlahul yumna wa yansibu yumna dan menegakkan telapak kaki kanannya. Nah, jadi di sini riwayat Aisyah lafadznya yafrish. Dari sini diambil istilah istiros, Yafrish. Membentangkan. Nah, Eh, riwayat Aisyah ini meskipun dalam Sahih Muslim tetapi ada cacatnya. Nah ini eh, sekaligus ya sebagai faedah buat antum bahwa jangan kaget kalau dikatakan dalam Sahih Muslim kok ada cacatnya. Nah, jadi sebagaimana kita kita bersama bahwa kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Qur'an adalah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, karena sumber agama kita kan Al-Qur'an, itu mutawatir jelas. Nah, kemudian ya ini tidak ada sama sekali kekeliruan terjaga. Nah, dijamin. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW juga dijamin oleh Allah SWT. Cuma eh, kitab-kitab uh, yang dikarang itu kan banyak. Nah, Nah, di antara kitab-kitab hadis yang dikarang oleh imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah, maka yang diakui paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Jika keduanya sepakat mengeluarkan hadis yang sama dan sahabat yang sama, muttafaq alaih namanya. Nah, jika bersendirian Sahih Bukhari, bersendirian Sahih Muslim. Nah, diterima oleh umat dua kitab ini. Ya. Tetapi ada beberapa hadis-hadis ya yang dikritik. Nah, yang dikritik, dikritik oleh misalkan Darqutni atau yang lainnya imam-imam yang memang kritikus hadis yang ahli di bidangnya. Nah, nah sekarang salah satunya contoh ini hadis Aisyah ini dalam Sahih Muslim ini, Nah, dalam uh, Sahih Muslim tetapi ada cacatnya ya di sanad dan ini sudah lewat penjelasannya. Tetapi itu bukan bukan cacat yang parah kelemahannya berat, ringan. Ya, ini bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Nah, terkuatkan dengan hadis tadi, hadis sebelumnya, hadis sebelumnya ini menguatkan. Nah, Bisa difahami ya? Nah, jadi dari dua hadis tadi yang kita dengar, hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Aisyah, ya. Kedua hadis ini bukan menjelaskan khusus tentang duduk antara dua sujud, tetapi menjelaskan ketika Nabi duduk dalam sholat. Nah, jadi meliputi ketika duduk antara dua sujud dan ketika tasyahud awal. Nah, jadi ini mustahab pada seluruh gerakan sholat seperti kata Sa'di di matan. Iftirash ini mustahab pada seluruh gerakan duduk dalam sholat. Yaitu duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal. Jika berpendapat ya mustahab jalsa istirahat dan itu yang roji akan kita pelajari nanti duduk sejenak istirahat sejenak ketika hendak bangkit ke rakaat kedua, duduk sejenak istirahat ketika hendak bangkit ke rakaat keempat, maka juga iftiros. Nah, tata cara ini yang digunakan. Beda ketika tasyahud terakhir. Yang kita tasyahud kedua. Ya. Maka tata caranya adalah yang mustahab adalah tawarruk. Nah, dan sudah disinggung tadi ya, dan kita akan bahas nanti tuntas bahwa pada madhab Hambali semua tasyahud yang tasyahudnya hanya satu, yang tasyahud awal, meskipun itu akhir solat seperti solat subuh, ya, solat sunnah dua rakaat, tasyahudnya cuma satu, itu tasyahud awal, yakni satu tasyahud. Semuanya iftirash. Jadi tawarruk hanya ketika tasyahudnya dua. Ada tasyahud akhir namanya. Ini ada tasyahud pertama dan ada tasyahud kedua, tasyahud akhir baru tawarruk. Nanti lebih lengkap dengan dalil-dalilnya insya Allah kita akan bahas nanti. Nah yang penting sekarang kita tahu bahwa e, duduk antara dua sujud iftirash, duduk, duduk tasyahud awal iftirash. Nah, jalsa istirahat juga iftirash. Nah, tasyahud terakhir baru tawarruk. Adapun sifat duduk yang kami isyaratkan tadi yang diperdebatkan sengit oleh ulama disebut ik'a Ah ini. Ah, ini. tapi insya Allah kita bahas, bahas besok karena waktu sudah berakhir. Nah, yaitu duduk di atas duduk di atas tumit ya dengan menegakkan kedua telapak kaki dengan jari jemari yang menghadap ke kiblat kemudian duduk di atas kedua tumit. Nah, dan diperdebatkan dan sekali lagi Anda ingatkan ya kesalahan sebagian orang yang mengamalkan ik'a pada jalsa istirahat ketika hendak bangkit ke rakaat kedua misalkan atau mengamalkannya saat tasyahud awal padahal itu hanya disyariatkan pada duduk antara dua sujud itu pun kadang-kadang saja nah akan kita belajar tuntas nanti insyaallah ya kita cukupkan sampai di sini wal muadzin yuadzin subhanallah bihamdika la syadallah an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu